Yang kedua untuk menjelaskan tentang posisi manzilah rijal kaum laki-laki atas kaum wanita ialah barakallahu fikum memberikan kemanfaatan kepada para qarabah bitarikah ini poin yang ketiga memberikan kemanfaatan, kemanfaatan, kemaslahatan, kemaslahatan kepada korobah kerabat-kerabat sang mayit dengan tarikahnya, dengan harta peninggalannya. Dan mereka adalah orang yang aula bidalik. Orang yang paling layak mendapatkan kebaikan tadi. Sebanding dengan nanti tanggung jawabnya. Ikhwan azakumullah, ahli waris yang disebutkan dalam syariat Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab penuh terkait dengan nafkahnya sang mayit kalau seandainya dia belum mati hidup dan memerlukan yang namanya nafkah disebut dengan mantal zamuhu nafakatuhu hal hayati pihak-pihak yang dikasih ilzam dikasih kewajiban syariat menafkahi dia ketika dia masih hidup ini mayit kalau dia belum mati ya, dia masih hidup. Dia ini posisinya kalau dia membutuhkan perlu bantuan finansial, lemah finansial, orang miskin, orang fakir, tidak bisa menafkahi dirinya, butuh nafkah orang lain. Yang bertanggung jawab penuh nafkah dia adalah orang-orang tadi. Yang laki-lakinya, bapaknya, tanggung jawab. Ha? kalau dia punya anak-anak besar, anak-anaknya tanggung jawab. Dia punya saudara-saudara, saudara dia bertanggung jawab. Dia punya paman, pamannya tanggung jawab. Dia punya ponakan, ponakan tanggung jawab. Dia punya sepupu, sepupu tanggung jawab. Yang laki-laki adalah orang-orang yang memang mendapatkan kewajiban ilzam harus menafkahi ketika dia butuh perlu nafkah dari masih hidup. Dipahami ya? Sehingga ketika dia mati dan punya harta peninggalan, hartanya layak dikasihkan kepada mereka-mereka tadi. Karena mereka juga punya makam tanggung jawab. Sehingga dikatakan memberikan faedah kemaslahatan kepada korobah kerabat-kerabatnya dengan harta waris peninggalan dia. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya bertanggung jawab penuh terkait dengan nafkahnya. Ketika dia memerlukan sesuatu, butuh sesuatu, mereka lah orang-orang yang membantu dia, wajib membantu dia, wajib menafkahi dia, wajib mengurusi kebutuhan dia. Sehingga timbal balik yang adil. Yang adil, barakallahu fikum. Difahami soalnya? Ya? Yang keempat adalah eh, yang paling utama ialah imtithalu syariatillah. Imtithalu fardillahi tabaraka wa ta'ala ala ibadih. Ketika kita menerapkan konsep waris Islam, ya, hikmah terbesar dan itu sangat indah ia dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala melaksanakan fardunya Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya dikatakan fariidatan minallah dalam rangka untuk al-wuquf inda hududillah berhenti pada batas batas agama Allah Jalla wa ala tilka hududullah dan ini secara kemaslahatannya secara kemanfaatannya faedahnya untuk kita sang pelaku Allah yang Maha Tahu yakini pasti berfaedah pasti eh, bermaslahat Pasti mengandung faedah, fadilah, keutamaan, manfaatan. Pasti itu. Dan yang pasti disebutkan di kiamat nanti sebab masuk surga. Paham ya? Masuk dalam surga barakallahu Ini kaidah umum. Manakala kita punya semangat untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan bimbingan sunnah, apapun amal itu, dalam bab apapun itu, yakinilah pasti membawa kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan-kebaikan, faedah besar untuk sang pelaku dan sekitarnya. Maka yakini baik-baik wahai para ahli waris, manakala ada yang meninggal dunia di antara kalian punya tarekat dan kamu sebagai ahli warisnya, yakinilah. Manakala kamu sebagai ahli waris samina wa tunduk patuh dengan pembagian eh, Islam terkait dengan masalah warisan, yakinilah pasti bermaslahat, pasti bermanfaat, pasti banyak faedahnya. Nah, puncanya apa ya? Puncanya adalah meraih surga, surga jannah dengan konsep tadi barakallahu fikum. insya insyaallah ya, sehingga sami'na wa Yakin itu. Dan kalau dibicarakan real, itu nyatanya. Ketika semua ahli waris sama terkecuali tunduk pada bimbingan ini, enak kamu nggak dapat mahjub namanya. Ada ini. Oh ya, tahu diri. Oh ya, mahjub. Oh kamu dapat. Kamu dapatnya sekian. Oh ya, manut. Kamu mestinya dapat sekian. Tapi karena ada ini, jadinya sekian. Oh ya, manut. Itu enak. Tidak bakal ada yang namanya gesekan-gesekan, permusuhan, apalagi ribut antar famili, kerabat, tidak bakal ada. Semoga akan kenyamanan, ketenteraman. Wong itu dapat warisan, duduk di ibu dewi. Dapat ya? Alhamdulillah. Sekian, Alhamdulillah. Dapat banyak, Alhamdulillah. Enggak dapat, gimana lagi? demikian syariatnya membukan uangnya kamu uang orang orang lain sehingga ada apa kok ribut-ribut sampai gelut sampai panjang urusannya terkait dengan hartanya orang enggak sekarang harta saya iya yang usahakan siapa orang orang yang akil yang cerdas miskin orang yang akil yang waras malu dia. Nah, ya, bukan usahaku, bukan aku yang berjuang meraih harta tadi oleh lungsuran dapat eh, apa namanya dajata waris. Lah kok sampai ribut, sampai gelut, sampai paten-patenan, malu dia. Tapi nyatanya ngono. Nah, makanya ketika intisal semuanya tunduk dan patuh enak. tidak ada masalah. Barakallahu dan yang paling penting adalah ini punya sang mayit. Saya punya bapak, ini punya bapak kita. Supaya harta beliau tersampaikan kepada yang berhak dan manfaat untuk sang mayit Oh ini mbah kita, oh, ini adik kita. Tanamkan yang semacam itu. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah hikmah terbesarnya pula adalah kalau konsep ini diterapkan dengan benar, maka akan menghilangkan berbagai macam ini kerusakan-kerusakan, ketimpangan-ketimpangan yang muncul akibat tidak mengerjakan konsep tersebut. Hilang. Permusuhan hilang. Ya. Ambisi-ambisi hilang. Tidak ada permusuhan. Tidak ya, ada ketimpangan. Tidak ada gesekan. Tidak ada, tidak ada putus hubungan kerabatan. Tidak ada. Yang ada terjaga kerabatnya, satu rahminya bagus dan masing-masing legowo mendapatkan jatahnya sesuai dengan bimbingan Islam barat waktu itu. Nama ya kan. Kalau teman menyaksikan di luaran sana barakallahu orang-orang yang berebut waris. Anda perhatikan. Itu seringkalinya dikarenakan tidak mau melaksanakan konsep waris. Gimana? Ya, ya. Nanti ping orang ngalami kok ini? ngurus jiwa ini? nggak tahu ya? Oh, belum pernah. Nah, aku saya pecah nas gue, Pak. Benar. Itu macam-macam. Di antara anunya adalah yang pertama minta jatah dia. Ngotot harus sekian. Jangan kurang sepeser pun. Segera itu rela kata-kata kasar, kata-kata umpatan keluar. Yang penting dapat dulu kan. Pada saat tartibnya jauh. Lah ini ada anak, lah ini ada istri. Saya ribut apa? Dulu-dulu deh. Siapa yang ribut? Ponane. Siapa yang ribut? Misanane. Itu pasti ringan. Dikatakan ringan kenapa? Haknya dia. Tapi ngototnya kepingin segera bereskan. Harus sesuai. Jangan ada yang luput sedikit pun. Tidak duluan gitu loh. jangan ya nanti ini dulu, baru ini, baru ini. Dan tidak heran barakallahu ribut antar famili. Dan bayangkan antara Pak D dan Ponaan ribut. Ini Ponaan anaknya sang sang mayit. Ini saudara sang mayit dan ponakan sama Pak D, sama Pak D gitu ya, ribut. Tidak ada rahmi, tidak ada omongan, nggak ada kata, putus. Gara-gara apa? Waris. Apalagi pembahasan para istri, Allah a'lam is. Wis dapatnya cuma seperdelapan kalau ada anak, bujurnya papat, ya seperdelapan bagi empat. Nek legowo ya enak-enak, kalau nggak legowo ribut. Barakallahu Tidak jarang di luar sana mengambil haknya dia, ah, hanya orang lain. Yang sering demikian biasanya Pak, zaujah, istri kalau suaminya meninggal. Atau orang tua ketika cengkramannya kuat kalau anaknya meninggal. Yang lain lewat padahal dapat jatah. Uh, kuasai semuanya, kuasai semuanya. Aku bojone. Ngono. Anakku, anakku kalau ada masalah, liane gak oleh. Padahal masih mungkin bapaknya dapat, ibunya dapat, masih mungkin saudara mayitnya dapat. Tergantung siapa aja yang yang, yang, yang meninggal ketika itu. Kuasai semuanya. Ribut. Yang lebih lucu lagi, tentu real, ketika yang bukan ahli waris cawe-cawe. Secara ilmu syar'inya dia mahjub atau zawil arham. Bukan ahli waris. Cawe-cawe. Keributan di mana-mana barakallahu Itu perkara yang sudah umum rahasia umum banyak yang semacam itu dikarenakan pasal bab waris. Ada mengatakan harta waris, harta panas. Mana ya? Dengan begitu kan kata masyarakat, ya iki, iki harta panas iki. Jadi adem, enak kok. <laughs> Ketika diterapkan dengan konsep Islam. Enak aja untuk dari orang kok. Biasanya kalau sedikit itu ya wis ikhlas. Kalau apa wis kayak hatiku kabeh, aku ikhlas. Tadi ketika warisannya itu besar, besar itu berapa nilainya ya? Bagi antum besar berapa? Satu miliar. Masya Allah, eh? gede itu ya. Gede ya. Gede satu miliar. Hah? Jarang ngomong. Gak aku ikhlas tuh gak apa-apa. Kayak anakku. Jatai lumayan tolong hal kejuta, Bisa tuh bayangkan ketika warisannya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar. Mungkin enggak? Mungkin banget. Itu uangnya, belum propertinya, otomotifnya, belum usaha yang masih berjalan, belum oh, luar biasa mengerikannya ya. Sehingga sekali lagi laksanakan bimbingan Islam ini akan membawa semua kemanfaatan itu pasti. Semua bimbingan Islam pasti membawa kemanfaatan barakallahu fikum. Ketika ditinggalkan maka yang ada kerusakan-kerusakan, permusuhan-permusuhan, putus hubungan, dan yang paling mengerikan dia yaumul mana nanti ancamannya neraka. Yang taat di hududillah neraka ancamannya. Sekarang kita masuk ke masalah wasiat. Itu tadi bukan pembatasannya, sebagian kecil poin-poin terkait dengan waris. Selebihnya atau akan lebih mendalamnya kalau tahu ilmu waris para itu. Yang berikutnya terkait dengan masalah wasiat. Ucapan Imam Alif rahimahullah. Qala Alif rahimahullah taala fi risalatihi wa ja'ala asy-syari'u lil 'abdi. Asy-syari' yang meletakkan syariat Allah Jalla wa ala dan juga yang menyampaikannya Nabi kita Muhammad SAW menjadikan untuk hamba wewenang hak ayyusiya fi jihadil diri wa taqwa. Berwasiat diserahkan kepada hal-hal yang baik dan bertakwa. Bisyai'in min mahlih dengan sedikit harta bendanya mimma yanfa'uhu li akhiratih yang manfaat untuk akhiratnya nanti. Namanya wasiat bil mal. Wasiat harta. Ini kemanfaatan untuk sang mayit. Ha? Kalau dia pandai pada menaruhnya ke tempat-tempat yang yang jariah sedekahnya, maka pahalanya terus mengalir kepada sang mayit Dan itu dikasih hak dalam syariat. Wewenang yang punya harta untuk wasiat harta benda. Tapi yang namanya wasiat itu dikerjakan sebelum dia mati. Kalau sudah mati namanya warisan. Kalau belum mati namanya wasiat. Yang kedua, ketika berwasiat harus ada penegasan lafat. Tidak cukup dengan niat. Lafat dikarenakan ada perbedaan antara lafat wasiat dan lafat hibah hadiah. Harus ada kejelasan. Dipahami ya? Kok bedanya apa? Eh, pertama lafatnya. Saya berwasiat demikian demikian. Hibah saya hibahkan ini untuk ini. Yang kedua, kalau wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Fahimtum? Harus selain ahli waris. Kalau hibah boleh untuk ahli waris. Wasiat hanya maksimal sepertiga harta peninggalan. Apa Pak yang, yang dia punya. Kalau hibah bisa semua hartanya. Dipahami ya? Sehingga yang kedua harus ada ketegasan, transparansi terkait dengan lafadznya. Ini lafadznya apa dan akadnya apa? Wasiat atau kehibah? Kalau hibah ada hukum sendiri, kalau wasiat ada hukum sendiri. Di zaman sekarang Irfan supaya semuanya lebih lebih lebih enak dinotariskan. Mana Pak ya? Eh? Si kurang ada notaris. Cukup ya, dinotariskan. Jika dia resmi eh, bikin eh, eh, resminya resmi dinotariskan ada saksi saksi dia di situ. Ini akan kuat ya kan. Kalau enggak, ya sesuai dengan keridhaan ahli waris. Omongan toh, saya dulu tuh pernah dengar loh, bapak itu pernah ngomong kepingin wakaf untuk masjid di Bekti Harjo. No. Omongan toh, Yang ini belum kuat harus ada bukti valid. Kalau tidak ada, maka ahli waris yang lain bisa membatalkan. Mana Pak ya? Enggak resmi. Bukti ini, pokoknya aku tahu kerungu. Pernah Itu nggak cukup. Dikarenakan ketika dia telah mati, harta tarika itu menjadi warisan. Hukum asal adalah warisan. Kalau dipikir itu wasiat harus ada bukti yang jelas. Maka poin yang kedua adalah lafadznya jelas dan dinotariskan. Dipahami ya? Tidak boleh melebihi sepertiga harta. Tidak boleh untuk ahli waris. Itu wasiat. Dipahami ya? Kembali lagi di sini. Kata Malik, hamba yang punya harta, punya hak, punya wewenang untuk wasiat harta diberikan kepada yang baik-baik albiru takwa. Sedikit dari hartanya untuk kemanfaatan dia di akhirat nanti. Kalau wasiatnya untuk perkara maksiat batal. Nah, wasiat untuk perkara-perkara yang mungkar, menyimpang batal. Kenapa perkara yang jelek? Harus biru takwa dan sepertiga harta maksimal tidak boleh melebihi daripada itu bukan ahli waris dikatakan di sini ya kan wa qayyata dzalika bisulusi faqal dan diikat dikait dengan sepertiga harta atau kurang daripada itu li ghairi waris untuk selain ahli waris itu di, di dalam hadis uh, Sa'ad bin Waqas ketika sakit keras di kota Mekah ingin wasiatkan separuh harta untuk anak putrinya. mengatakan, tidak E, eh, semuanya, tidak Ya, separuh, tidak Oh, bukan perkataan, bukan, eh, eh, dia mendiangkan seorang putri, Afan, seorang putri dan ingin wasiatkan harta. Kepengen semuanya, tidak boleh. Separuh tidak boleh. seperti ya Rasulullah. Belum mengatakan as-sulus was Cukup seperti kata sangat banyak sekali. Belum mengatakan sungguh engkau meninggalkan anak-anak kamu berkecukupan harta dengan waris. Itu lebih disukai. Dibandingkan engkau meninggalkan anak kamu miskin, fakir, butuh sama orang lain. Artinya apa? Wasiat haknya kamu. Betul. Untuk kebaikan kamu di akhir kamu. Betul. Tapi jangan lupa ahli waris harus kamu perhatikan. Dan mereka kondisinya dapat warisan banyak itu lebih afdol daripada enggak sama sekali. Maka jangan beli tiga harta. Kenapa? Memperhatikan haknya ahli waris. Maka seperti itu maksimal boleh kurang daripada itu. Dan li ghairi waris. Rasul mengatakan dalam hadis, "Fala wasiyata li waris." Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Maka tidak boleh. Ahli waris dapat warisan. Selain mereka dikasih wasiat. Di sini letak indahnya ya. Sisi indahnya adalah warahmatullahi terkait dengan uh, keluarga. Ketika ada orang mati punya tarekat, tidak semua anggota keluarga, family termasuk ahli waris. Dia termasuk dekat, keluarga dekat, kerabat dekat, tapi bukan sebagai ahli waris. Maka supaya mereka merasakan kenyamanan, tenang, jika kita tahu wasiat. Ini sebagai upaya untuk memberikan kepada yang non ahli waris dapat harta dari dia dalam bentuk wasiat. Nanti untuk cucuku yang ini kasih sekian, kasih sekian. Dan dia bukan ahli waris, boleh. Untuk bibiku yang sana, pamanku yang sana, kasih ini, kasih ini, boleh. Dia bukan sebagai ahli waris. Atau untuk uh, pembangunan pondok pesantren Bekti Harjo, masya Allah, zen. Atau pondok yang lain, eh mana? Yang penting jangan melebihi sepertiga harta. Itu besar kemanfaatannya. Sehingga family-family yang lain tidak merasa apa ya, nggak merasa diacuhkan. Meskipun bukan sebagai ahli waris masih punya uh, kemungkinan mendapatkan harta harta wasiat dari sang eh, dari yang punya harta barakallahu itu? Di sini mengatakan ya. Kenapa ada wasiat? Kenapa cuma sepertiga nggak boleh lebih? Boleh kurang. Kenapa bukan bukan untuk ahli waris? Dikatakan di sini li'alla tasiral umur allati ja'alaha Allah qiyaman linnas supaya jangan sampai perkara-perkara yang Allah jadikan sebagai penegak manusia, ini harta benda. Perkara yang merupakan meninas itu harta benda. Jangan sampai harta benda miliknya orang ini ya kalau jadikan harta itu sebagai penegak dia, penegak semua urusannya. Jangan sampai sebagai mal'abatan, sebagai permainan. Ya tala Abu biha qasul uqul. Bermain-main dengan harta itu orang-orang yang kurang akalnya wa pura nanti indatiqalihim minat dunia ketika yang punya harta itu pindah dari dunia ini jangan sampai dua sisi yang punya harta tidak boleh bermain-main dengan hartanya Nah, teman sama yang ini, kasih yang ini, jangan kasih yang ini. Tidak boleh. Atau orang yang nanti bakal menerima hartanya. Ahli waris tidak bisa bermain-main dengan harta sang mayit. Ini warisan, ini wasiat. Saya permainkan. Ada ketentuannya masing-masing. Barakallahu fikum. Qala amma haluhum fi halati sihatil sami wal uqul. Ataupun kondisi mereka dalam kondisi sihat jasmani dan akal eh, dan akalnya fima yakhshawnahu minil faq wal iflas pada perkara yang mereka khawatirkan bakal fakir, bakal iflas, bakal kolap, jatuh hartanya, mani'un lahum. Badan yang sehat, akal yang sehat akan menghalangi mereka min sarfihi fima yadurhum ghaliba. Menghalangi mereka untuk mempergunakan mengalokasikan harta benda untuk perkara yang membahayakan mereka pada umumnya. Kalau masih sehat, masih waras, tidak mungkin harta dia dipakai perkara yang membahayakan dia. Tapi ketika mau mati, lagi sakit keras, bikin wasiat, itu kadang-kadang aneh-aneh. Sehingga dikasih atur main. Ini wasiat, ini aturannya, demikian, demikian, demikian, demikian. Supaya yang punya harta, jangan bermain-main dengan hartanya. Ingat ahli waris. Dan ahli waris, jangan main-main dengan harta sang mayit ada waris, ada wasiat. Diatur masing-masingnya barakallahu dalam Islam dan itu sangat indah sekali ketika diterapkan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang punya harta dapat kemanfaatan hartanya. Dapat sedekah syariah dengan wasiatnya dia. Dapat kemanfaatan dari harta benda dia. Dia bisa memberikan kepada yang non ahli waris sejumlah harta yang diinginkan untuk kebaikan mereka. Kebaikan mereka. Barakallahu Ahli waris jangan kamu lantarkan dengan wasiat, tapi ahli waris jangan mempermainkan harta wasiat. Semuanya di plot masing-masing. Barakallahu Mungkin tidak ikhwan. Sama-sama cucu, Dapat waris dengan dapat waris. Mungkin tidak? Nah, yang tahu ilmu waris. Sama-sama cucu. Ini dapat waris, ini nggak dapat waris. Mungkin tidak? Contohnya dia. Aku sih harta, aku sih mati Daripada nyentuhkan antum. Aku yang punya harta, aku yang mati. Saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Punya cucu dari anak laki, punya cucu dari anak perempuan. Saya mati, cucuku ini dapat tak warisan dari saya? Ada anak lakiku, ada anak perempuanku. Anak lakiku punya anak-anak, anak perempuanku punya anak-anak. Saya punya cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan. Saya mati. Dapat tak cucu saya nanti? Loh kok dari anaknya? Cari aku. Dari saya, saya yang mati, saya yang punya harta. Saya punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan, punya cucu-cucu dari anak-anak saya tadi itu. Cucu saya dapat tidak dari saya nanti? Kenapa nggak dapat? Ada anaknya. Ngono loh. Jangan dari anaknya dia. Dari saya kok dari anak dia. Dari saya tidak dapat. Padahal cucu saya sendiri. Contoh yang lain, Anakku wis gak ono. Dapat mati semua, saya masih hidup usia panjang. Tapi punya cucu. Saya punya cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan. Yang ada cuma cucu-cucu saya. Mungkin tidak ada yang gak dapat. Yang mana yang gak dapat? Hah? Anak-anak atau cucu dari anak perempuan. Masya Allah. Yang diwaris yang mana? Cucu dari anak laki-laki cucu anak perempuan nggak dapat nggak dapat nggak dapat warisan. Dipahami ya? Padahal cucu putu dewi ini dapat ini nggak dapat. Ini kan hawa kan memunculkan apa ini? Kesenjangan. Nah gitu ya. Aku putunya mbak, putu putunya mbak. Kok aku dapat? Kamu nggak dapat? Duh, kok aku nggak dapat? Kamu dapat? putu putune. Nah gitu ya supaya aman ini dapat jatah waris dia punya wewenang untuk ngasih cucu nantinya bukan sebagai waris dalam bentuk wasiat itu manfaatnya ya Pak. Saya dikatakan di waris itu bukan untuk ahli waris sepertiga atau kurang. Kenapa sepertiga? Jangan sampai hak ahli waris berkurang. Malah nggak dapat apa-apa gara-gara wasiat sehingga la hadza Dikasih yang terbaik. Warisan ada, wasiat ada. Wasiat jangan lebih dari sepertiga harta. Misalkan punya cucu dua. Ini anak laki-laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki. harta yang betul dia semua ya, Pak. Ini anak laki dari, dari anak perempuan. Bukan ahli waris. Sudah, kamu tak kasih sepertiga harta wasiat. Tulis di saya wasiatkan seperti harta saya untuk cucuku ini dari anak perempuanku. Sudah. Ini dapat jatah asobah binafsi yang dia laki-laki dan ini sebagai e, seperti harta sebagai penerima wasiat. Padha legawoi. Padha Kok beda? Dibahas tadi ya, beda. Bab warisan laki-laki itu beda manzilahnya daripada perempuan. Fahami itu. Ini anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, beda manzilahnya. Ini anak perempuan, anak perempuan, cucu dari anak perempuan, beda manzilahnya. Tinggi yang mana? Yang laki-laki. Dengan tanpa merendahkan anak perempuan. Dia dapat pada anak-anak perempuan. Nah, terkait dengan anaknya lagi, cucu kita, supaya dia tidak kecewa, dikasih wasiat. Hakala. Jadi dikatakan itu datang dari Allah Jalla wa'ala pasti indah, sudah rapi, sudah bagus, itu yang terindah, itu yang terbaik. Tinggal diterapkan saja. Dan tidak harus mereka. Bisa itu yang lain-lainnya, untuk wakaf, untuk dakwah, untuk tarbiyah, masya Allah. Sepertiga harta maksimal. Barakallahu fikum. Alakul kulli ya Intinya dalam semua bab-bab Islam, dalam semua hukum-hukum Islam, apapun babnya itu, ketika antum terapkan sesuai dengan bimbingan Islam, bimbingan sunnah, pasti baik, pasti bagus, bermaslahat, bermanfaat dan pasti akan indah. Selain itu kacau, membawa kerusakan-kerusakan hukum. Apalagi bab harta, panas, masalah waris, panas, wasiat, supaya tenang, supaya dingin, supaya adem, terapkan hukum syarak dalam bab ini. Dikasih kelebihan apa? Allah sendiri yang menerangkan dengan detail, rinci dalam Al-Quranul Karim tentang hukum waris yang dapat siapa, dapatnya berapa dengan rinci dan detail. Supaya tahu ini minallah jalla ala diperhatikan, jangan dipermainkan. Barakallahu fikum walhamdulillahi alamin. Kurang 7 menit Isya. Ada yang mau tanyakan? Yang mana? Tidak dapat meninggal. Cucu. ya, nggak dapat. Dikarenakan nggak Oh enggak, yang perempuan dapat satu bagian. Iya. Ya. Nah, jawabannya itulah syariat. Iya, ada nasnya dalam ayat. Ini ini. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak, enggak. Dikarenakan dia sudah, meninggal duluan. Kalau dia masih hidup dikasih waris sebagai seorang anak putri. Meninggal duluan, maka anak dia enggak dapat. Dikarenakan bukan sebagai ahli waris. Supaya tidak kecewa sama sama cucu tadi dikasih wasiat. Paham enggak? Ah, ini sisi indah di sini. Jadi Eh, apa namanya ketetapan hukum itu jangan dilanggar. Di sana akan ada solusi-solusi dan semua sudah diatur dalam syariat. Gimana Pak Cik? Oke. Eh, hidup semua. Dan terus? Yang meninggal ini muslim. Muslim. Anaknya yang perempuan Nasrani. Yang yang laki-laki muslim. ada apa, nggak ada apa, nggak ada apa, nggak dikasih. nggak dikasih. Ya, ya diurus belakangan. <laughs> Secara hukum Islam tidak dapat. Kenapa? Beda agama. Itu termasuk nas hadis dalam Bukhari Muslim dari Sa'ad eh, bin Zaid mengatakan la yarithul muslimul kathira wal kafirul muslima. Muslim tidak bisa mewarisi yang kafir, yang kafir tidak bisa mewarisi yang muslim. Nas hadis itu beda agama, penghalang waris. Tidak dapat. Sehingga harta benda murni dikasihkan anak laki-laki. Nggak nuntut. Kecuali kalau bapaknya Nasrani. Anak putri Nasrani. Yang dapatnya Nasrani. Islam nggak dapat. Terkait dengan hukum negara ya monggo diatur gimana enaknya. Supaya <laughs> diamankan. Yang itu hukum hukum demikian hukum syariatnya ya kan. Paham lagi? Apakah ada hadis larangan mengeringkan atau membasuh air sesudah wudhu? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi ada hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW setiap menyekat dengan tangannya. Nah, dikasih dikasih lap oleh Ummu Salamah, beliau mengatakan cukup. Ditolak. Kata para ulama, dua-duanya boleh. disekal pakai tangan, boleh. Langsung mengerjakan. Terus dalilnya mana mengatakan boleh pakai lap? Tindakan Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ngasih lap untuk Rasul, tandanya apa? Itulah yang umum yang berlaku di kalangan para sahabat sehingga mereka mengamalkannya. Tapi kala itu Rasul mengatakan tidak perlu. Cukup dengan disekah supaya mengerti lap boleh disekah boleh. Difahami ya? Jika orang yang sakit berkata kalau biaya pengobatannya minta untuk menjual rumahnya agar bisa membebani anak-anaknya apakah termasuk wasiat dia masih hidup ya iya itu dia dijual gimana lagi itu punya hartanya dia selagi dia masih hidup dan dia perlu perlu, perlu hajat maka mengurang harta dia pribadi dijual itu permintaan dari sang ayah ini bukan namanya wasiat. Ini namanya wasiat itu ngasih sesuatu untuk orang lain gitu loh. Ini kan untuk kepentingan dia pribadi. Nah iya, ini kan untuk kepentingan dia pribadi. Bapaknya lorong oh, jangan bebannya anak-anak. Jual rumahnya, nanti beli yang baru, yang lebih kecil. Omai oh gede. Nah, ini tengah kota, kota Tuban ini di telu, miliar lagi. Nah, eh, udah jual aja. Nanti satu M cari yang agak ke dalam. Eh, bangun di Bakti Harjo satu M yang meger-meger. Nah, contohnya gue udah dijual lah itu. Itu bukan namanya wasiat untuk kepentingan dia pribadi. Dipahami ya? Nah, itu yang saya sarankan. <laughs> Cari lah yang luas di sini, sini kono sido, tolong miliar, 2 M tabungan, 1 M bangun ini Wah, oh, berarti yang 1 M bangun-bangun diri. Iya. Nah, nanti omahe akeh sinange didol maneh akhire. Ayo Allah. Bagaimana jika tidak ditunaikan karena sudah di dan sama keluarga? Apakah hal itu salah atau enggak? Enggak, salah ketika anak-anaknya, keluarga yang lain ikhlas untuk itu. Ada masalah. Barakallahu Ini kan solusi dari orang tua pengobatan dia Pak, enggak usah mikir sudah ditanggung sama saya gitu. Itu ditanyakan nanggungmu itu apa? Nanggung lillahi taala atau nanggung jaluk balik? Ada pembahasannya, Pak. Ada pembahasannya. Kalau misalkan dia mengatakan tak tanggung, tapi saya minta kembali. Maka itu hutang. Kalau misalkan tah anak dewi, apa orang terus minta tanggung kabeh, balik, enggak usah balik ini lillahi taala. Selesai, enggak balik. Maka rumah tetap di sebagai warisan. Ada ya? Monggo azan dulu. Belum selesai pertanyaannya. Nanti dulu azan dulu. Monggo azan dulu. Se se azan di se. Azan dulu barakallahu aku Nah, malam panjang toh. Malam minggu toh. Iya. Antum panjang, aku suwe-suwe boleh ini. Tapi barakallahu Apakah boleh orang tua sebelum meninggal memberikan semua hartanya kepada anak-anaknya secara merata tanpa meninggalkan warisan? Ini namanya akad hibah. Akad hibah sebelum meninggal dunia dan hibah boleh dari semua harta. Tapi ketentuannya adalah anak laki-laki dan anak perempuan sama rata jatahnya. Dengan nas hadis dan Bukhari Muslim kata Rasulullah ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada dan sikap adillah di antara anak-anak kamu dalam bab masalah hibah. Hibah ya. Dengan persyaratan bukan dalam rangka untuk mengkerdilkan waris. Hibah. Jadi memang dia mengasihkan anak-anaknya. Dikasih semua sudah. Gak ada hubungan yang dia mati atau nggak mati nggak. Semata-mata tahiyat diperbolehkan. Tapi kalau jadi kata kata tapi kalau dalam rangka untuk mensiasati tipu muslihat waris tidak boleh. Dikarenakan laki-laki dapat dua bagian. Paham ya? Itu ciri-cirinya nanti kelihatan kapan ngasih hibahnya gitu. Ya, udah mau sekarat ngasih hibah kelihatan. Nah, ini niatnya ini supaya jangan ada waris. Tidak, ada lagi. Terus kamu seger sehat afiat. Udah oma sing iki ya, gawe iki, iki gawe iki. Orang yang punya fulus, orang yang punya harta banyak dan orang yang perhatian sama keluarga itu ditata ditatakno kabeh. Biasanya ngono ya. Anak ah, ini anak iki kayak oma iki, oma ini, oma iki, oma iki. es, kayak pekarangan iki iki iki, mobil, motor, ah dikasih apa ini tabungan tabungan tabungan beres kabeh teko deh sudah e, bapak sama ibu tinggal di rumah yang ini jatah yang paling bontot ya dipakai sama bapak ibu selagi bapak ibu masih hidup karena masih hidup dia juga masih usaha tapi harta yang yang sifatnya itu properti otomotif benda padat atau uang yang besar sudah dikasihkan sama anaknya Ya susah, selebihnya untuk makan eh, dia mati setelah itu nggak ada masalah. Sisa harta sebagai waris. Yang tadi adalah hibah. Harus rata dengan nas riwayat tadi. Kalau waris laki dua, perempuan satu. Kalau hibah laki perempuan sama. Dipahami gak? Yang lebih jelek pertanyaannya adalah ketika sudah meninggal tuh orang tua atau yang yang yang mayat dan punya punya punya jatah apa, apa harta waris. Apakah diperbolehkan bagi ahli waris langsung bagi rata tanpa ketentuan ilmu waris? Paham enggak? Misalkan yang ada anak semua wis ahli waris yang kata lagi yang lain. Putra putri, dan semuanya sepakat, semuanya ridho, wis bagi rata kabeh, rata Semuanya sepakat, semuanya ridho. Apakah diperbolehkan? Hah? tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Melanggar hukum Allah Jalla wa'ala. Luar biasa. Ada yang mengatakan boleh? Itu eh, tadi pembahasannya semuanya ridho, ikhlas ridho dibagi rata. Hmm? Kenapa kau boleh? Dikasihkan di <laughs> Ini satu poin yang mau saya sampaikan sama antum menambah yang tadi. Ketika konsep-konsep tadi itu ya yang semestinya dikerjakan dipandang oleh ahli waris cukup dengan ribau semuanya dapat rata dengan ribaunya mereka. Itu solusi yang berikutnya untuk menyelesaikan bab masalah waris. Diizinkan oleh para ulama dikarenakan itu harta mereka, mereka yang tahu bagaimana cara pembagiannya dan sama ridho diperbolehkan. Tapi kalau satu saja tidak ridho tidak boleh. Harus menggunakan sistem waris. Kalau semuanya ridho nggak ada masalah. Dikarenakan hartanya mereka. Barakallahu. Afdolnya, afdolnya bagi secara waris. Selebihnya masing-masing silakan ngasih kepada yang dia kehendaki. Barakallahu Hada Hadza Boleh? Boleh. Batasan bolehnya jual beli di masjid itu bagaimana? Saya pernah membaca fatwa imam. batasannya termasuk halaman dalam dalam pagar masjid. Masya Allah e, mungkin yang antum maksudnya adalah e, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Iya, itu termasuk masjid. karena di Masjid Nabawi kan ada gedung masjidnya, ada pelataran, ada kemudian itu gerbang. Lagi, gerbang. Yang pelataran termasuk masjid, tidak boleh jobil sana. Ini masuk masjid. Yang di luar gerbang itu boleh karena bukan uh, sebagai masjid. Wah kata yang namanya tanah haram Masjidil Haram kan ada, ada pelatarannya kan. Kelihatan dari apa ini? Lantai marmer putihnya dulu. Itu masjid. Maka tidak boleh akad di situ. Paham dong? Itu yang dimongkan sama Allah Imah Barakulahikum. Terkadang batasannya adalah yang namanya masjid yang tidak boleh ada akad padanya tempat yang memang dipersiapkan untuk sholat secara kontinu di tempatnya antum ini sebentar ini ya. ya ini bagian dalam ini. Yang itu belum. Ketika nanti itu termasuk teras masjid, sholat belakang juga ada teras masjid, sholat ini juga demikian, maka termasuk masjid. Tidak boleh akad di situ. Ruangan sebelah sini masuk ke dalam ruangan ya. Ada ruangan ya. Di dalamnya itu bukan termasuk masjid. Kenapa dipersiapkan untuk selain sholat? Ini ruang tamu. Yang ini perpustakaan. Kok ngerti? Divisi I. <laughs> Maka boleh atau di situ. Ke situ, akad di situ. Dikadakan bukan masjid. Dipisahkan untuk ruang tamu. Atau di sana, perpustakaan. Diperbolehkan. Singkat untuk sholat. Dipahami ya? Kok diem? Dipahami ya? Misalnya nanti di atas ini, ini ada sakan-sakan santri. Itu bukan masjid. Kenapa? Disiapkan untuk tempat tinggal para santri. Barakallahu Ih, bocor bocorkan anu yuk, ya, proyek lah ya, apa ya? <laughs> Ya umur. Semoga dikasih kemudahan. Barakallahu itu. Dipahami insyaallah ya. Barakallahu itu. Dulu saya beranggapan Masjid Nabawi itu masjid ya ya gedung masjid. Ini nggak masuk pelataran. Sehingga saya baru membaca doa masuk masjid ketika masuk gedung masjid. Dulu. Nah, dapat faedah dari teman-teman yang di Jamiah sana. Mereka tanyakan pada para masyik di, di Madinah, ini masjid. Pelataran Nabawi itu masjid. Makanya nggak boleh jualan di dalam masjid, tapi di luar masjid. Ini bagian masjid. Barakallahu Semenjak itu saya doanya ketika masuk gerbang doa masuk masjid. Ketika masuk gerbang, kaki kanan doa masuk masjid. dia adalah, adalah masjid. Kadang bimbang ragu was-was dungo mana ketika masuk gedungnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, takonnya panjang ini. Babnya zakat mal ya. apa saja kriteria penerima zakat mal? Delapan golongan yang disebut di At-Taubah. Ya mungkin saya rinci, babnya lain lagi urusannya panjang <laughs> bahasanya. Bolehkah zakat mal diberikan pada orang tua atau saudara atau famili? Dibolehkan dengan ketentuan. Yang pertama adalah dia bukan termasuk orang yang kamu tanggung kehidupan dia selama ini. Mandiri. Yang kedua, dia termasuk mustahik zakat. Entah fakir, entah miskin, entah mu'alaf, entah ibn sabil, entah sabilillah. Ini juga ketentuannya. Maka boleh zakat mal dikasihkan kepada orang tua atau saudara. Paham tidak? Antum mandiri, ortu mandiri. Sama-sama mandiri. Orang tua miskin. Antum punya kemampuan. Antum zakat mal boleh kamu kasih sama, sama, sama orang tuanya antum. Tapi kalau orang tua sudah tua miskin, kamu yang nanggung, kamu di sana tapi kamu yang supply nafakonya, maka tidak boleh dikasih zakat mau. Barakallahu Atau mandiri tapi kaya. Hah? bukan mustahik, maka tidak dapat zakat zakat mal. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala bisawab. Loh. Orang mana sih akhir gini ya? Coba. Virus मानेगी वो आके आके वायरस आनेगी Itu yang disebut dalam masalah faraid munasahat. Jawabannya yang ngaji ilmu waris. Ngaji ilmu waris. Yang ditanyakan cucu tadi dapat apa enggak? Cucu dari anak perempuan. Jawabannya ringkas ya. Jawabannya dapat dari jatah ibunya. Peace. Itu ada hitungannya, ada ilmunya namanya al munasahat gitu. Jadi harta warisnya nggak dibagi-bagi. Mati, mati, mati, mati, mati akhirnya bagian. Ya apa itu ada ada ada ada ilmunya dan ada cara ngitungnya. Namanya ilmu munasahat. Kalau sekarang diurai, diurai dulu. Ini meninggal. Pas dia dengan siapa cari warisnya? Ini, ini, ini, ini. Dapatnya berapa? Dihitung masing-masing. Sudah. Sudah. Ini yang meninggal dan dia meninggal berapa harta dia yang dari situ dan dari yang lain. Dia mati siapa cari orang ketika itu. Ini ini ini ini ini ini. Dapatnya masing-masing. Ini meninggal. Begitu di di rinci Nanti satu orang kadang dapat dari sini, dari sini, dari sini, kan gitu. Digabung kabeh. Barakallahu Ini cucunya orang tadi dapat bukan dari dia dari orang tuanya atau ahli waris yang lain barakallahu fikum jadi mohon maaf bab waris kenapa nggak dibahas hukum-hukumnya panjang harus belajar khusus masalah ini belajar untuk uh, belajar khusus ilmu waris para faraid ada ilmunya yang yang kita bahas terkait masalah hikmah di balik itu awal untuk masjid. tadi itu solusinya supaya nggak ada yang semacam itu dinotariskan. <laughs> Ini diantara bukti yang menunjukkan harta waris panas. Kalau dia orangnya tadi itu enak, enak saja. Siapa saksinya? Mas Fulan, Dik Fulan. Anaknya kan, kan gurunya dia. Siapa lagi yang yang yang yang yang yang yang jadi saksi? Pak Takmir. Seperti yang aku disumpah. Takmir, mau sumpah? Saya siap sumpah. Kamu siap, selesai. Ini ya sudah diurus. Anak yang soleh nggak bakal nuntut. Dia ngerti ketika itu sebagai wasiat itu untuk jariah bapaknya yang meninggal. Kaiso bagi kemaruk. Nah, itu bapaknya itu kan untuk dari bapaknya. Kalau dia orang yang soleh kan betul-betul akan diteruskan. Iya, nggak apa-apa. Untuk api, untuk ayah. Dah, gitu. Apalagi dia orang fulus, orang punya, ya apa? Wis gak usah wasan Ya kan ikhlas wis wis ya kabeh sebagai wakaf. oh no Malah ngono. Itu sing rajulun soleh yang jadi pembahasan kalau dia punya hak gimana dia akan membentuk haknya dia tadi itu dimasukkan di pengadilan nanti ada ada ada kepengurusan ini ada disumpah segala macamnya begitu nah kalau hukum menetapkan sah wasiatnya sah ya gini-gini ya hukumah yang ngurus para wajib ngerti gitu? Jadi siapa? Anak anak BA dapat. Dapat. Oh, anak gak paham. Lah itu anak biologis, iki biologis padha wae. Poso kate biologis. <laughs> itu pembahasan panjang di kamar fokwa. Anak nggak bisa bicara terkait dengan anak zina apakah dapat waris panjang pembahasannya. Tapi yang eh, yang, saya, yang pernah saya baca nggak dapat. Ijma'nya ulama nggak dapat waris. Sering jadi, sering, sering. Nuntut. Dia sebagai anak tadi itu. Tapi dia orang yang orang soleh ya nggak ikut sama orang tuanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau dia tahu itu diserahkan kembali pada ahli waris. Cara hukum kamu dapat. Ya sudah, diproses dapat. Dapat dikembalikan pada ahli waris. Ambil. Terus terang ya saya sedih karena bukan sebagai anak anunya ya kan nggak enak kan jadi malu kan tapi itu agama. Saya kembalikan. Yang saya ikhlas ridho, ridho, ridho, ridho, ridho. Jazakallah khair ridho. Terus kalau misalkan dia masih nggak nyaman kepada fasum bagi miskin banyak sekali alokasinya. Ngerti nggih? Terakhir. Terakhir. gaib. Ketika ada orang meninggal dunia dan punya dia punya harta, punya utang, yang pertama kali dibereskan jenazahnya. Kalau butuh biaya, ambilkan dari uangnya dia. Sudah? Setelah itu wasiat. Tunaikan wasiatnya. Setelah itu utang-utang dia. Lunasi semua utang-utang dia. Dari mana? Harta peninggalan dia. Kalau beres, sisanya warisan. Itu tertibnya ya kawan. Jenazah, wasiat, utang piutang, baru warisan. Ketika urus jenazah habis, ya sudah, jenazah. Nah utangnya piye? Ditanggung sama ahli waris. Mereka kalau ada kalau ada peninggalan dapat warisan. Kalau ada tanggungan mereka menanggung. Itu sepakat para ulama. Al-waris yakumu maqama muwarrisihi fima lahu wa alaih. Ahli waris sama posisi dia sebagaimana yang punya harta, baik haknya dia atau tanggung jawabnya dia. Itu kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Ojo enak eto. Tanggung jawab. Hah? Di dimusyawarakan. Tidak harus dua satu tidak harus. seribu seorang. Misalnya ahli warisnya oh, nggak ada yang mampu, si mampu satu orang beres, tak bereskan semua. Gitu. Itu anak soleh. Itu anak soleh. Ketika nanti orang tuanya punya punya utang akan dibereskan semua sama dia. Supaya supaya tenang jenazahnya di sana. Barakallahu Wes terakhir gak mari-mari mana siapa? Kirim mana? Kenapa? Boleh. Sodako atas nama mayit boleh. Sodako uang, sodako benda, sodako harta boleh. Wakaf atas nama mayit boleh. Iya. Antum infak sedekah. Apa tuh di belakang itu? Nasi pok. Nah, nasi pok atas nama mayit boleh. Tapi lu nggak usah ngomong. Pok yo fulan, enggak usah. Antum yang melafalkan. Antum sebagai anak, antum yang di hati antum niatkan ini untuk bapak saya. Bisa nyampe. Tapi lebih afdolnya apa? Yang jariah. Jariah, jariah. Semuanya kalau punya harta nggak ada masalah. Berapa yang hadir? Orang beres. Hmm, beresin. Hati-hati dengan orang tua dia, bapaknya, ibunya begitu. Kurang piro bangun ini? Hah? Ini kurang setengah M ini. Beres. Hati-hati anum orang tua sah nyampe baru. Ngoten ya. Lupa Pak wis Pak. <laughs> Nah, itu tak wayu sih, Pak. Saya Wallah a'lam apa?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 Semoga yang e, memberikan bantuan di sini bisa mendapatkan pahala jariahnya. Barakallahu fikum. Nah, tapi jangan melupakan dakwah di kota harus jalan. Gabungkan dua-duanya. Gitu ya. Kenapa itu uh, upaya untuk mengenalkan dakwah keluar. Kota, jalan, desa, baby juga jalan. Insya Allah. Tapi di talib yang kini enak ya. Yang ini kena juga gak gak atu waktu sholati waktunya efisien gitu ya, zen ya. Di sini ada, di sana juga ada. Barakallahu Demikian barakallahu alhamdulillahirabbil